amal ibadah itu mardud ditolak. Yang kedua, amal ibadah itu harus disertai dengan ilmu yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW dan ulama-ulama kita. Kalau itu ibadah tidak niatkan Allah dibuang, nggak laku. Kalau kita beribadah tanpa ilmu juga nggak laku, nggak jadi ibadah itu. Ada orang jahil mandi di kali, mandi di sungai, telanjang. Kemudian dia mau naik dari sungai itu, udah wudhu dari di dalam sungai itu mandi sudah wudhu. Karena dia mau sholat, waktu dia naik dari sungai itu ditutupnya kemaluannya, pakai telapak tangannya. Ah, terus dia pakai baju dia sholat, sholatnya nggak sah, karena wudhunya batal, memegang <laughs> kemaluan dua telak dengan dua telapak tangan, wudhunya batal. Jadi ibadah itu dua yang harus pegang niatnya karena Allah. Kedua caranya harus dengan ilmu yang ditunjuki oleh syariat Islam. Rasulullah SAW dan para ulama kita. Wafaidatul umri ibadah itu adalah manfaat atau faedah daripada umur. Biarpun hidup seribu tahun kalau nggak ada ibadah nggak ada gunanya. Seribu tahun itu sia-sia. Justru ibad, justru umur itu baru bermanfaat jika diisi dengan ibadah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, tapi tak sholat apa gunanya? Gak ada gunanya. Seribu tahun umur habis begitu saja, sia-sia. Tidaklah satu detik pun yang kita jalani di dunia akan menjadi tangisan pilu di hari kiamat kalau tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal zikir. Hatinya itu deg-deg, deg-deg Allah, Allah, Allah, Allah. Minimal lah. Minimal. Baru ada manfaat ketika dia mati di akhirat nanti. Wahasilul abidil aqwiya hasil daripada hamba-hamba Allah yang kuat-kuat ini sudah kita bahas minggu lalu ibadah itu adalah hasil dari hamba Allah yang kuat jadi hamba Allah yang kuat itu bukan bisa ngangkat besi 200 kilo bisa naik gunung 7000 meter 8000 meter Mount Everest Gunung Himalaya ah kalau dalam Islam itu nggak dihitung kuat itu bisa ngangkat besi 200 kilo tapi ngangkat tangannya untuk sholat subuh Allahu Akbar nggak kuat dia orang yang doif lemah di sisi Allah SWT kuat itu orang yang kuat itu kalau ada hasil dari kekuatannya itu ibadah kepada Allah SWT itu baru kuat orang yang bisa tahajud satu malam 40 rakaat itu orang kuat itu paham dalam Islam bukan kuat ngangkat besi, bukan kuat begadang malam, bukan kuat main gulat. Ah, bukan itu. Kuat adalah ketika dia berhasil mendapatkan ibadah dengan kekuatannya itu. Kadang-kadang manusia ini nonton TV bisa semalam suntuk. Ada piala dunia nggak tidur sampai subuh sediakan kopi seceret kacang 2 kilo supaya matanya bisa lihat TV jam 4 lewat 10 final Piala Dunia selesai dia pun ngantuk tidur jam 4.30 azan subuh nggak bangun berarti dia hamba yang lemah lemah nggak kuat menahan nafsu nggak kuat melawan nafsu untuk bisa taat sama Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang kuat adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya agar nafsunya mau taat sama Allah. Kalau nafsunya itu ngelawan ya habis. Nafsu kan nggak mau taat. Nafsu itu nggak mau taat. Yang mau taat itu iman. Nafsu itu dipaksa baru taat. Kalau nggak dipaksa mana bisa nafsu taat. Laki-laki itu senangnya tiap hari Minggu tukar istri. Minggu ini yang putih, minggu depan yang hitam, minggu depan yang montok, minggu depan yang kurus, minggu depan yang tinggi, minggu depan yang pendek. Kalau bisa tiap minggu tukar terus kayak kambing. Kambing itu kan kalau tukar pasangan selera terus dia. Tapi kan kita nggak mau ngikuti nafsu. Kita mau mengikuti iman dan itu susah. Perlu kekuatan. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Rasul bersabda mujahid Orang yang berjuang mati-matian di, di jalan Allah Adalah orang yang mampu Mengkontrol nafsunya Agar bisa taat sama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya di situ orang yang bisa bangun subuh, sholat subuh, puasa seharian gak makan, padahal di rumahnya ada rendang, ada ayam goreng, masya Allah dibuka kulkas, 17 jus di situ. Mulai dari jus jeruk, jus apel, jus wortel sampai jus jengkol ada situ. 17 jusnya di dalam lemarinya dia bisa tahan puasa seharian nggak makan nggak minum hebat sekali itu orang bininya cantik lagi baru dikawini seminggu bisa puasa seharian hari Senin ah hebat sekali lah itu orangnya nggak Itulah orang yang kuat itu. Berpuluh-puluh orang mengajak dia berzina. Gratis lagi. Dia bilang jangan. Jangan. Nanti kita nggak tahan di akhirat. Dan dia memilih nikah dengan satu orang perempuan. Padahal ada puluhan perempuan cantik yang mengajak dia berzina gratis. Dia pilih satu perempuan untuk dia nikahi. Hebat itu ah. Hebat nggak? Hebat itu. Dibisikkan kepadanya, impor beras saja 500 ribu ton. Untungnya banyak kalau 2000 kali sekilo aja 500 ribu ton itu kan duitnya 2 triliun. Dia bilang, no saya memilih rakyat daripada ngimpor beras. Nggak ada sekarang tuh nggak ada. Zaman sekarang nggak ada itu. wa bid'atul aulia bagian atau penggalan dari wali-wali Allah wali-wali Allah itu kalau ditilik dilihat kehidupannya pagi siang malam ibadah aja ada yang lain ada wali Allah wali Allah bisnis jual kaos oblong ah mana Wali Allah main badminton, wah mana sempat. Wali Allah tuh zikir, baca Quran, tidak pernah sunyi hatinya dari Allah. Dan sembunyi dari manusia, nggak ketahuan sama manusia bahwa dia wali. Kalau wali ketahuan, dia pindah. Kamu? mau. Sebab nanti orang akan datang ke rumahnya minta macam-macam. Dulu ada zaman saya masih SMA, Gunung Galunggung meletus. Gunung, Galunggung meletus tahun 82. Sebelum itu meletus dahsyat, pemerintah datang mengungsikan semua orang yang di situ. Di kaki Gunung Galunggung itu semua orang diungsikan bahaya karena laharnya akan turun dan membunuh orang. Ada satu orang ustadz kampung, ustadz kampung dia punya musola kecil dari bambu. Dia urus di situ. Dia ada rumahnya di situ, pertenak kambing lah, ayam berapa ekor. Disuruh turun, nggak mau. Pindah, nggak mau. Sampai kabarnya dok, Menteri Pak Tip Sudomo datang situ minta dia pindah. Pindah, nggak mau. Nanti mati nggak tanggung jawab, nggak usah tanggung jawab. Maka terjadilah Letusan itu turunlah lahar. Orang-orang yang mengungsi itu dengar lahar itu bicara. Lahar itu bicara, orang-orang yang mengungsi itu dengar. Sebagian mereka dengar. Ya ya ya, jalan ini, jalan, jalan. Ini habisin aja nih, habisin, habisin yang ini. Yang ini jangan, belok, belok, belok, belok. Yang ini jangan. Pas musola sama rumahnya imam itu, yang ini jangan, nggak boleh, nggak boleh. Ayo belok, belok, belok, belok, belok. Laharnya belok, sampai bawah habis semua begitu laharnya sudah dingin naik ke atas tentara memeriksa itu musola sama rumah imam itu aman nggak kena sama sekali laharnya belok wah terkenal uh, masuk koran jadi ceritaan apa yang terjadi beribu-ribu orang datang minta nomor SDSB dia langsung pindah aja hilang nggak tahu kemana sekarang nggak tahu pergi aja pergi aja dia nggak mau dia Wali-wali itu begitu. Kalau wali menunjukkan kewaliannya itu bukan wali Allah, itu wali kota. Hmm. Ini musim pilkada ini. Kalau wali kota mau maju dua periode, kalau kemarin-kemarin pakai celana pendek, spot sana olahraga sini pakai celana pendek, nampak aurat pahanya. Kalau udah musim pilkada ini berubah langsung jadi serban jubah, cium tangan kiai bolak-balik. Wah. Wow. Pokoknya ibadah berubah drastis ini. Ini kalau pilkada ini seperti bulan Ramadan. Yang nggak sholat pun pakai jubah. <laughs> Jadi kalau kita lihat wali Allah, itu sibuknya dengan ibadahnya. Nggak ada sibuk dengan dunia. Ada wali Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menuliskan, Zikir, baca Quran, sholat. Zikir, baca Quran, sholat. Ada satu orang ulama ikut situ. Datang ke padepokannya. Saya mau ikut zikir, boleh. Zikir, ini, ini, ini. nanya, nanya. Kamu mau ngobrol atau mau zikir? Dibentak ulama itu. Oh saya mau zikir, aja udah zikir aja situ. Begitu jam makan, ulama ini nanya mau makan apa kamu? Makan kau tanya. Ibadah bukan makan. Dan sekarang jam makan, ya udah makan. Dia ambil tepung roti satu genggam, dimasukkan ke mulutnya, curr, diambilnya air, kluk kluk kluk, dah. Begitu aja. Iya. Kok nggak dibikin roti? Nggak ada waktu. Ditelan aja tepung roti disiram air sampai perut jadi roti. Wah, begitu hebatnya wali-wali Allah. Nggak ada waktu. Jadi kalau kita ini bukan wali kita ini, kalau kita wali kokot mana? Kalau wali itu dibedah dia pagi, siang, malam dibedah cek cek cek cek cek cek cek cek semuanya bid'unnya itu bagian-bagiannya itu semuanya ibadah aja. bagian malamnya bagian paginya bagian subuhnya Imam Hanafi rahimahullah ta'ala satu hari seribu rakaat sholat sunat nggak pernah tidur malam sampai wafat Imbangnya satu. Imam Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga tidak tidur malam. Seribu rakaat sehari semalam sholat sunatnya. Imam Hambali 300 rakaat sholat tahajudnya. Satu Quran tamat dalam tahajud. Umurnya waktu itu sudah 80 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengajar apa yang diajarkan luar kepala, hadisnya 600 ribu, Qurannya 30 juz, cek cek cek cek cek cek, nggak lihat-lihat kitab. Muridnya nulis, Ar-Rabi As-Sulaiman, Al-Buaiti, nulis. Beliau wafat yang tertulis 7000 halaman lebih. Jadi kitab Al-Um. Begitu sibuknya beliau mengajar. Itu masih sempat sehari sekali khatam Quran. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i dua kali khatam. Sekali siang, sekali malam. Jadi kalau dibelah malamnya, siangnya, paginya, sorenya ibadah melulu. Imam Suyuti kalau dibedah hidupnya dari lahir sampai wafat berapa tahun umurnya kalikan umur 365 hari setahun kali umurnya Imam Suyuti dibagi dengan kitab-kitab yang beliau tulis dengan tangan beliau satu hari beliau menyelesaikan 8 halaman kitab seperti ini satu hari 8 halaman. Betapa hebatnya orang-orang dulu. Makanya dibilang itu ibadah itu hasil daripada orang-orang yang kuat dan bagian-bagian daripada wali-wali Allah. Kamu tidak akan jumpa wali Allah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kencing berdiri nggak mungkin. Wali Allah makan bakso pinggir jalan, wah mana ada ngeliatin pula sama yang jualan itu wih wih wih wah mana ada wali begitu kenapa dibaca kitab ini supaya kita tahu diri bahwa kita ini masih posisinya masih jauh oh, dibandingkan orang-orang soleh bilang jauhnya harus gitu jauh gue biar tahu diri Kadang-kadang kita baru sholat empat rakaat aja tahajud besok udah cerita. Aku tadi malam ngantuk kali aku ah kenapa tahajud dari mana <laughs> tahajud empat rakaat aja ceritanya sampai semua orang diceritain. Begitu khatam Quran diposting di medsos. Sadaqallahul azim saya khatam Quran alhamdulillah nggak sombong sih nggak angkuh nggak nggak riak sih tapi masuk medsos ah sahabat guru saya yang mengarang lagu Bila Israel itu selimut putih namanya Ahmad Baki sahabat saya tapi seumur guru saya setiap saya khutbah Jumat di masjid beliau di Jalan Garu 1 Beliau undang saya makan hari Jumat di rumahnya, masak kari kambing, masak udang, seenak-enak lah. Beliau itu pengarang lagu, pemain musik. Tapi setiap malam Jumat khatam Quran. Setiap malam Jumat pakai jubah, pakai serban, khatam Quran. Ada ruangan khusus untuk khatam Quran. Sejak muda, setiap malam Jumat khatam Quran. Satu hari beliau khatam Quran, malam biasa setiap malam Jumat. Pagi-pagi udah azan, istrinya heran, loh kok belum keluar dari kamar? Belum butuh, belum sholat subuh nih udah azan, siap-siap ke masjid. Sekali dibuka kamarnya lagi mencium Quran itu. Kata istrinya lama betul ciumnya bang udah azan. Sebentar lagi sudah waktu subuh. Diam aja. Sekali dipegang sudah wafat wafatnya sedang mencium Al-Quran sedang khatam Quran pakai jubah memang bagian hidupnya itu memang dia main musik musik lagu-lagu rohania tapi setiap minggu khatam Quran dari remaja sampai mati gimana Allah timbang-timbang menang Qurannya dari nyanyinya kalau kita nggak tahu menang nyanyinya apa menang Qurannya ayo saya ada sih baca Quran dalam setahun dapatlah satu juz. Oh. Nyanyi, mau nyanyi satu tahun dapatlah seribu lagu. Terus kira-kira mati matinya baca Quran atau nyanyi? Hmm. Takutnya begitu mau mati nyanyi dia. Ditalkinkan sama anaknya. La ilaha illallah. Dia bilang apa? Tak kendeng kemana-mana. Aduh antum. Ibadah adalah bagian daripada wali-wali Allah. Wa tariqatul jalannya orang-orang bertakwa. Tariqahnya orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan banyak omong. Orang bertakwa itu banyak ibadah. Apakah takwa? Takwa itu dua. Mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunat sekaligus meninggalkan larangan Allah yang makruh dan yang haram. Dua. Orang bertakwa itu mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Meninggalkan yang makruh dan yang haram. Dua dia. Kalau dirinci, lima hukum Islam, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Orang-orang yang takwa itu dia kedudukannya begini. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, kita harus menempuh jalan yang sama, toriqoh yang sama. Ini toriqotul atqiyah. Jalannya orang yang takwa. Yang wajib tidak bisa ditawar. Ditinggalkan kena laknat dan kena dosa. Itu yang wajib. Jadi wajib tidak bisa ditawar. Sholat subuh rakaat, ngantuk bagaimanapun harus sholat. Pusing bagaimanapun manapun sholat. Sakit kayak manapun sholat. Saya nggak bisa lagi duduk. Oh, sholat berbaring. Ini wajib, tidak bisa tawar. Saya berbaring pun mulut saya udah nggak bisa baca. Hatimu aja yang baca, matamu yang berkedip. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ini wajib, tidak bisa ditawar. Ini tarikatnya orang-orang bertakwa. Untuk yang wajib jangan ditawar-tawar. Lebih baik mati daripada tinggal. Ah, itu dia. Karena kalau tinggal yang wajib dilaknat dan berdosa. Yang kedua yang sunat. Yang sunat itu diperbanyak. Sunat itu bukan dikerjakan, diperbanyak. Ini torikotnya wali-wali, torikotnya orang takwa. Yang wajib tidak bisa ditawar. Dibikin secantik mungkin. Sholat subuh tidak mungkin ditambah rokaatnya dua rokaat. Tapi buatlah secantik mungkin. Pakai jubah, pakai serban warna putih, pakai harum-haruman, pergi ke masjid, ya kan? Wuduknya sempurna, syarat rukunnya bagus, adab-adabnya lengkap. Ini yang wajib. Tidak bisa ditawar. Yang sunat tidak disuruh kerjakan yang sunat. Kalau wali-wali mengatakan orang-orang takwa mengatakan perbanyak yang sunat. Perintah Allah pun banyak, yang sunat bukan disuruh kerjakan. Perintah Allah kalau yang sunat diperbanyak. Ya ayuhan ladina dzkurullaha hazikrong kasiro. Hai kamu orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, zikir itu sunat. Disuruh uzkurullah, zikirlah kamu kepada Allah. Zikrong kafiro sebanyak-banyaknya. <laughs> Kalau yang sunat diperbanyak. Sedekahlah kamu. Anfiqu mimma razaqakumullah. Belanjakanlah, infakkanlah. Setiap kamu dapat rezeki Mimma rozakokumullah Setiap kamu dapat rezeki. Karena dapat rezeki nggak tentu. Ada orang dapat rezeki sehari sekali. Ya ada sedekahnya sehari sekali. Ada orang dapat rezeki sebulan sekali. Ya sedekahnya sebulan sekali. Ada orang dapat rezeki sehari bisa 20 kali. Siapa? Dokter. Spesialis. Pasiennya antri 20 orang. Masuk diketuknya dadanya tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk hmm, sakit apa nggak tahunya dokternya sakit apa nanya Musing dokter, oh ya, udah berapa hari? Tiga hari, demam, demam. Lihat lidahnya, eh, eh oh ya udah, kasih resep, tiga ratus ribu. Ketuk itu aja ratus ribu. sepuluh orang, tiga juta. Pulang ke rumah bawa tiga juta. Eh, kata Allah jangan bawa pulang semua. Anfiku mimma rozakokumullah langsung keluarkanlah sebagian dari rezeki yang Allah kirim kepadamu. Setiap-tiap dapat rezeki. Artinya banyak. Nggak disuruh ibadah sunnah itu sedikit. Suruh banyak. Tiap-tiap manusia mempunyai 360 ruas tulang. Hendaklah kamu sedekahi setiap-tiap ruas tulangmu itu setiap hari. Berarti kita disuruh di sedekah sama Rasul satu hari itu 360. Untuk satu ruas satu kali sedekahan, manusia terdiri dari 360 ruas tulang. Rasul yang bilang ini. Maka sedekahilah setiap ruas tulangmu. Oh, paling sedikit kan berarti sedekah itu 360. Kalau satu ruas disedekahi seribu, sehari kita harus sedekah 360 ribu loh. Ayo, berat sekali. Makanya nggak usah sok jadi orang takwa. Kita ini orang pelit. Beli HP bisa 12 juta. Beli HP sekarang ada yang harganya 17 juta. Dibeli. Untuk apa? Untuk selfie. selfie. Kuas tulangmu itu tiap hari kau sedekahi. Kalau satu ruas satu butir kurma berarti sehari 360 butir kurma. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak. Jangan dibilang mengamalkan yang sunat itu ala kadarnya. Nggak ada hadisnya. Sedekahlah kau ala kadarnya. Nggak ada. Zikirlah kamu. Udhkurullah qalilan. Zikirlah kamu ala kadarnya. Mana ada? Nggak ada. Percayalah nggak ketemu dalilnya. Jika kamu nggak sanggup mensegahi satu ruas ini, tiap-tiap ruas 360 ini, mencukupilah dengan dua rakaat sholat duha. Mencukupi dengan dua rakaat sholat duha. Berarti yang mengerjakan sholat duha ini sebetulnya pilihan kedua. Pilihan pertama apa? Apa? Ah, tapi Rasulullah pun tahu manusia itu selalu kalau udah cerita duit, oh. Saya pernah diundang acara pernikahannya anak Mbak Tutut. Waktu acara siraman, Mbak Tutut kasih hadiah dua. Setiap ibu-ibu dapat tenunan tangan, kain tenunan tangan dari Sumbawa. Diletakkan di atas tempat tidur amben yang dari kayu jati. Diletakkan segulung-segulung satu-satu-satu-satu. Selesai acara ibu protokol mengatakan, ibu-ibu sekalian, yang datang semua naik mobil nggak? Mana ada yang naik angkot? Yang naik, yang datang naik mobil kijang cuman saya yang lain Mercy, yang Cruiser, waduh hebat-hebat. Diumumkan, itu saya lihat dengan mata kepala saya. Saya bawa mbak saya kebetulan dari Medan datang, kepingin jumpa mbak Tutur yang saya bawa. Apa diumumkan? Ibu-ibu, acara sudah selesai. Sebelum pulang monggo, setiap ibu-ibu mengambil satu helai kain tenunan Sumbawa. Satu orang ambil satu saja, cukup sudah dihitung yang datang sama jumlah kainnya sudah cukup bapak-bapak jangan ada yang deket-deket di situ tentu kita pergilah ya oh ya Allah sampai jatuh-jatuh itu ibu-ibu itu ngambil kain itu sampai rebutan jatuh-jatuh di lantai yang pakai sarung pakai jari pakai udah jatuh-jatuh saya pikir wong koyo eh serakah koyo ngunukui orang kaya itu sampai jatuh-jatuh ada yang ngambil tiga, ada yang ngambil segendongan. Kemudian diumumkan lagi. Mbak Tutut membuat pohon pisang. Bunganya itu duit 50 ribu digolong, diikat pakai benang. Benang ditancapkan pakai lidi. Bunganya itu lidi, buahnya itu uang 50 ribu digolong kecil-kecil cik cik cik cik tak berapa ribu biji nah dibilang diumumkan ibu-ibu bapak-bapak monggo sambil pulang ambil satu lidi untuk kenang-kenangan satu lidi itu 50 ribu ya Allah rata-rata ngambilnya seru setekan <laughs> serap sekali ambil itu bisa 40-50 ruh masuk tas terus serap itu yang tukangnya nyusun itu ngintip dari belakang tuh. Saya liatin aja itu. Yang belakang tuh, ya Allah, entek kabeh. Kita orang ketumanan. <laughs> Satu pun gak kita nggak dapat, yang tukang nyusun tuh nggak dapat. Saya pikir memang memanglah sifat manusia pelit. Dulu Tolhah radhiyallahu Sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. bukan Tolha. Bukan Tolha. Ya Tolha Zubir, ya Tolha. Rodjalanhu. Begitu selesai Indonesia apa Islam sudah maju, zaman Khalifah Umar, harta rampasan perang sudah banyak, negara Islam sudah kaya, maka Umar bin Khattab memutuskan veteran-veteran perang Badar yang masih hidup digaji 50 ribu dirham. Digaji 50 ribu dirham. Begitulah pemerintahannya. Kalau udah makmur ya mantan-mantan pejuangnya dikasih dong. Saya sedihnya Indonesia ini APBN-nya 2.300 triliun. Banyak apa dikit tuh? 2.300 triliun Veteran-veteran perang itu nggak punya rumah. Kalau jalan udah bengkok-bengkok gitu. Saya tanya, Pak, saya cium tangan itu. Kenapa cium tangan Kiai? Karena saya nggak merasakan merdeka kalau bapak-bapak dulu nggak perang. Izinkan saya cium tangannya. Udah punya rumah Pak? Belum. Apa sih susahnya bikin ke rumah veteran? Duit kita 2.300 triliun kok. Lihat Umar bin Khattab. Begitu Islam kaya, veteran-veteran perang Badar kan cuma 313 orang. Udah banyak yang wafat. 50 ribu dirham setiap bulan, satu keranjang. Gaji. Sayyidina Tolha radhiyallahu membuat lubang di depan rumahnya. Buat lubang di depan rumahnya. Datang tukang bayar gaji, berdiri dia. hehe mau kemana? Mau bayar gaji, buang situ. Di mana? Di lubang itu buang kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk uang Benggol itu uang kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk jangan bawa masuk rumah saya situ aja dibuang di dalam lubang habis itu Sayyidina Tolha pergi ke pasar tempat orang jualan saudara-saudara saya Tolha sahabat Rasulullah baru gajian di depan rumah saya ada duit 50 ribu dirham baru dimasukkan ke lubang oleh tukang bayar dari Baitul Mal. Siapa saudara-saudara yang mau mengambil uang itu perlu karena lapar atau perlu duit, datanglah ke rumah Tolha. Ada uang 50 ribu dirham di rumah saya. Di depan rumah saya ada dalam lubang. Yang datang satu, dua, tiga orang yang lapar aja. Sayyidina Tolha nangis. Ya Allah, nggak mau orang ya dikasih. Coba sekarang Seandainya saya umumkan saudara-saudara di depan rumah <laughs> saya ada duit 50 miliar. Silakan yang perlu ambil. Saya takut menteri ikut ngambil. <laughs> Alangkah bedanya orang dulu dengan orang kita. Karena Allah tahu manusia itu sifatnya pelit dan serakah. Makanya setiap sedekah itu ditekan banyak. 360 ruas setiap hari. Dalam hadis Bukhari Muslim, tiap hari dua malaikat turun. Illa yanzilani manakani setiap subuh ma min yaumin yusbihu setiap subuh turunlah dua malaikat dari langit. Ngapain malaikat ini? Yang satu berdoa. Allah gantilah harta orang-orang yang mensedekahkan hartanya hari ini. Yang satu lagi malaikat berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit menahan hartanya, tidak mau sedekah hari ini." Wah, saya pelit kok tambah kaya. Iya, tapi hidupmu susah. Hatimu tidak tentram. Jiwamu merana. Tidur nggak nyenyak. Orang kaya yang pelit Jangankan mobilnya parkir takut dicoret orang, takut dirusak orang. Sepatunya aja diletakkan di pinggir masjid, di tangga, dia sholat, datang orang sholat Jumat. Sepatu siapa ini? Sepatu si pelit itu. Tuh, dibuangkan orang. Jijik orang dengan orang pelit. Oleh karena itu, kita usahakan sunat diperbanyak. Wajib diperindah, tidak bisa ditawar. Sunat diperbanyak. Mubah dipersedikit. Mubah jangan rakus-rakus. Makan mubah ya ala kadar aja lah. Makan sepiring udah cukup, dua piring kekenyang, tiga piring kekenyangan, sebakul mati. Betul. Yang mubah sedikit aja. Baju Pakai baju mubah, sudahlah. Tujuh cukup lah Satu hari satu. Kan cukup. Mentang-mentang mubah beli baju tujuh lemari. Baju SMP masih disimpan untuk kenang-kenangan. Untuk apa? Tidak ada manfaat di akhirat sama sekali. Kalau baju ini sudah nggak bisa pakai, kita udah gemuk. Kasih baju kita ini sama orang lain. Kita bikin baju lain yang lebih besar. Tahu-tahu kita jadi kurus. Baju besar dikasih orang kita bikin baju yang lebih kecil. Yang disimpan ini waktu saya kurus ini. Buktinya saya pernah kurus nih bajunya nih. Oh saya pernah gemuk juga nih gemuk nih gemuk. Allah tak usah. Yang mubah nggak usah banyak-banyak, Allah kadarnya saja. Yang makruh berhentikan. Tidak ada di Quran yang makruh itu dikerjakan. Hadis juga nggak ngarak Makruh itu dibenci. Berhentikan yang makruh. Yang makruh itu apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Memang kan nggak berdosa? Iyalah. Tapi tidak berpahala, rugi dong. Selain rugi, yang makruh itu dihina Allah. Namanya dibenci, karohiyah, karoha benci makruh dibenci Allah. Kalau kita mengerjakan yang dibenci Allah, rugilah kita. Ngerokok misalnya, andai katalah merokok itu makruh, andai katalah. Kalau saya bilang haram, babi aja nggak mau merokok. Buanglah rokok ke kandang babi, nggak akan dimakan babi. Nah, lah merokok itu makruh, andai katalah merokok itu makruh. Satu hari 20 batang. Satu batang 10 menit. 200 waktu 200 jam eh 200 menit sehari dibenci Allah. 200 jam itu kan 3, 3 200 menit itu kan 3 jam. 200 menit itu hampir 3 jam. Kurang 10 menit lagi. Bayangkan kita setiap hari dibenci Allah 3 jam. Benci Allah. Bagaimana nasib kita mati nanti? Setiap hari kita dibenci Allah 3 jam. Giliran disenangi Allah sholat 5 menit in atainakal kautsar fasholli lirabbika warhamdaka thaniya Salat disenangi Allah tapi lima menit. Merokok dibenci Allah enggak haram lah taruhlah makruh. Tapi 200 menit 3 jam. Gimana nasib kita kalau mati? Maka yang makruh diberhentikan. Tidak berdosa tapi Rasul menghinanya meninggalkan yang sunat Rasul menghina kita man wajada sa'atan falam yudahi falayakrabanna musallana siapa ada duitnya di hari raya idul adha tidak memotong hewan korban karena pelitnya falayakrabanna musallana jangan dekat-dekat dengan tempat sholat idul adha kami diusir gak boleh ikut sholat karena Allah membencinya Rasul menghinanya itu meninggalkan yang sunat sama dengan yang makruh. Mengerjakan yang makruh misalnya apa? Makan bawang mentah. Makan bawang mentah. Kata Rasulullah, jangan datang ke masjid sholat berjemaah orang yang baru makan bawang mentah. Kan berarti diusir. Enggak berhak kamu walaupun kamu orang Islam sholat berjemaah di masjid bersama kaum muslimin yang lain karena mulutmu bau bawang mentah, kau baru mengerjakan yang makruh. Diusir sebenarnya. Tapi kiai-kiai nggak berani ngusir orang rokok. Padahal bau bawang mentah dibanding dengan bau rokok lebih bacin bau rokok. Saya kadang-kadang mau muntah saya. Kalau sholat subuh di sebelah saya ada orang merokok, amin. Patutlah Rasulullah mengusirnya. Dan yang terakhir yang haram. Yang haram ini tidak ada disuruh berhentikan. Kalau makruh suruh berhentikan. Kalau haram nggak ada suruh berhentikan. Suruh jauhi ya. Yang haram disuruh jauhi. Wala takrabuz zina innahu kana fahishatan wa sabila. Jangan kau dekati zina Jangan kau dekati zina wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahsya, perbuatan keji yang merugikan diri sendiri. Sekarang ini pezina-pezina berani ngomong di TV. Zina itu hasasi. Kalau suka sama suka itu boleh, tidak boleh dilarang, itu kan hasasi. Dia lupa bahwa kalau suka sama suka namanya zina. Zina itu kata Allah fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Kan kami suka sama suka, ya justru suka sama suka namanya zina. Kalau kau yang satu gak suka kau perkosa, namanya mungkar, bukan fahsya, tapi mung mungkar. Mungkar dosa besar yang merugikan orang. Fahsya dosa besar yang merugikan diri sendiri. Bunuh diri fahsya. Berzina suka sama suka fahsya. Nisab narkoba fahsya, duit-duit saya, narkoba saya yang beli, yang mabok saya yang mati saya. Saya isap narkoba di dalam kamar tidur saya, nggak bawa-bawa orang. Kan tanggung jawab saya. Iyalah, itu namanya fahsya. Polisi menangkap orang-orang yang melakukan perbuatan fahsya dari narkoba. Tapi hukum KUHP Indonesia membebaskan orang-orang yang melakukan fahsya berzina kalau tidak ada yang ngadu dari yang dirugikan itu maka tidak boleh ditangkap. Ini hukum sedang kita minta ke DPR RI dari Majelis Ulama dan 60 ormas Islam agar direvisi. Zina, lesbian, homoseks mesti bisa ditangkap. Sekarang hukumnya nggak bisa karena delik aduan. Dulu zaman Yusril Ihza Mahendra, ormas-ormas Islam dan MUI sudah mengusulkan agar dimajukan draft undang-undang KUHP yang baru, revisi KUHP Zina itu termasuk dalam delik umum. Tidak ada yang ngadu pun boleh ditangkap dan didenda 100 juta dengan kurungan penjara 2 tahun. Tapi sayang dua, dua kali ganti DPR kita ajukan ke DPR draft rancangan undang-undang perubahan atau revisi KUHP ini tentang zina ditolak oleh DPR. Nah ini kenapa tanya saja sama dia jangan tanya saya. Apa karena mereka pelaku zina? Nggak tahu saya tanya sama mereka, jangan tanya sama saya. Yang jelas mereka sudah dua kali menolak. Sepuluh tahun ditolak. Kemarin pemerintah Indonesia mengajukan draft revisi undang-undang tentang homoseks. Bunyinya begini. Homoseksual yang melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan anak di bawah umur dapat dipidana kita nggak setuju. Karena kalau itu tembus jadi undang-undang berarti homoseks boleh melakukan homoseksual dengan orang-orang yang di atas 21 tahun ke atas. Kalau di bawah umur tangkap, kalau di atas umur boleh. Gile. Kita ribut. Seandainya ini disahkan oleh DPR, saya mengintak semua kaum muslimin se-Indonesia turun ke jalan kita lawan sampai mati. Betul? Ini kan negara berdasarkan Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan mengamalkan agama garis miring kepercayaan masing-masing. Negara menjamin kita menjalankan agama. Tidak ada satu pasal pun mengatakan negara menjamin orang-orang bejat untuk merusak agama. Nggak ada, nggak dijamin itu. Jangan dibalik-balik. Kenapa sekarang susah sekali di DPR? Karena memang yang duduk di DPR itu bukan orang-orang soleh. Paham? Maka haram golput. 2019 semua harus coblos. Coblos orang yang so. Pinggirkan orang-orang bejat, orang-orang yang nggak ngerti agama, yang nggak mau dengan agama, yang bisa disuap. Pinggirkan itu. Itu hak dan kewajiban kita 2019. Betul? Ini saya bukan provokasi. Saya memerintahkan ma'ruf agama untuk mencegah yang mungkar. Betul? Nggak peduli saya mau tangkap, tangkap aja nggak ada masalah sama saya. Masa saya membela agama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya ditangkap. Homoseks, lesbian, jina itu tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang beradab itu manusia yang nikah. Betul? Manusia pezina, homoseks, lesbian, manusia, tapi manusia bejat yang tidak berkeadilan dan tidak beradab karena tidak ada budaya manapun tidak ada yang menerima perzinahan homoseks dan lesbian. Agama manapun tidak ada yang menerima. Berarti tidak beradab. Tidak berkeadilan karena adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sesuatu bukan pada tempatnya disebut zolim. Ada orang makan nasi, adil. Minum air putih, adil kepada dirinya. Tiba-tiba ada satu orang makan satu piring tai. Apa itu? Tai. Minum kencing. Apa itu kencing? Hmm. Gila kau. Gila kenapa kan urusan saya? Oh nggak boleh dibiarkan. Orang ini harus ditangkap. Dibawa ke rumah sakit, diobati. Otaknya konslet. Makan nasi dia makan tai. Jangan dibiarkan. Oh makan tai. Ya ini ada tai saya. Barusan saya tampung nih makan sekalian. Itu zolem. Paham? Kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kemanusiaan yang bejat dan biadab, bukan. Saya mendengar minuman keras sudah dijual bebas. Saya belum cek nanti hari Senin saya akan tanya dengan kawan saya di PRRI, benarkah minuman keras sudah dilegalkan di Indonesia? Kalau sudah kita harus protes, semua kita harus menjerit. Protes sampai dibatalkan undang-undang itu. Betul. Sedangkan minuman keras tidak dibebaskan aja berapa banyak anak bangsa Indonesia yang mati. Minum minuman keras oplosan dicampur dengan minyak apa obat nyamuk mati. Itu belum dilegalkan. Saya nggak bisa pikir lah nggak bisa pikir. Kalau nanti keganggang orang dorong gerobak cincau titik tik cincau titik tik masya Allah nggak lama lewat gerobak lagi Dawud Ayu tok tok tok tok Dawud Ayu tok tok tok Tiba-tiba lewat satu gerobak di belakangnya. Ting teng ting teng, topi miring. Ting teng ting teng, topi miring. Bagaimana nasib negara kesatuan Republik Indonesia ini? Bapak 72 tahun Indonesia merdeka Pak Belum pernah serusak ini Pak Inilah zaman yang paling mungkar Dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia Inilah zamannya Berani bencong Orang-orang yang pezina ngomong sekarang Homosek itu kan hak asasi Tidak boleh dilarang Lesbian itu homos adalah hak asasi tidak boleh dilarang. Kalau kita mau sama mau siapa yang larang? Berzina itu juga berzina itu kan sama mau sama mau kan itu hak asasi tidak boleh dilarang. Ya Allah 72 tahun merdeka nggak berani orang bejat ngomong begitu dulu. Sekarang berani ngomong di TV. Di media sosial bawa Quran lagi. Homoseks itu ada dalam Al-Quran. Batomu. Dalam kitab kebudayaan aja nggak ada. Apalagi dalam kitab suci. Sampai Kiai Haji dan MZ marah. Almarhum Kiai Haji dan MZ keluar dari kuburnya marah dia. Ya Allah. Apa kata Kiai Haji dan MZ? Yang jinah memang Allah, Yang judi Allah, Yang mabok Allah. Tapi zina, judi, mabok itu maksiat mas. Kalau maksiat kebanyakan maksiat, murka Allah datang, gempa bumi datang, yang mampus bukan lu doang, monyong. Dulu saya heran, saya kenal Kiai Haji Jadid MZ tahun 96 pada acara kebiar Ramadan SCTP tahun 1996 diadakan di Medan di Istana Maimun Istana Sultan Delhi penceramah pertamanya saya penceramah keduanya beliau disitulah saya kenal beliau dan beliau ajak saya ke Jakarta ayo kita pindah Jakarta aja dah beres deh saya kasih rumah saya kasih mobil pokoknya kita join lah kalau ceramah saya bilang saya pegawai negeri, nggak bisa pindah sembarangan. Waduh, sayang sekali ya. Tapi saya serius nih. Kalau memang mau pindah ya, hubungi saya. Saya tinggalnya di Haji Nawi. Dalam hati saya hebat sekali kiai ini. Saya anak kampung, orang Medan. Beliau ajak saya pindah Jakarta bukan main-main itu. Baru saya tahu kenapa Kiai Haji Zainuddin MZ rajin merekam ceramahnya. Saat itu tidak ada ulama yang pergi ke studio rekaman merekam ceramahnya nggak ada. Baru Kiai Haji Janedan sendiri. Baru beliau sendiri ke, ke, ke studio rekaman, rekam bagus-bagus, direkam bagus-bagus. Bawa supporter lagi, wah ada yang ketawa-ketawa gitu. Sat, sampai tiga metro mini itu. Anak-anak kampungnya dibawa, diajarkan bagaimana duduk dalam majelis taklim. Sekarang baru saya tahu kenapa direkam baik-baik Seolah-olah almarhum mau mengatakan kepada kita, nanti manusia-manusia bejat ini akan ngomong di depan umum. Kamu nggak usah sibuk-sibuk menjawab, puter aja kaset saya, nyong, monyong gitu. Ternyata ulama itu dia bicara dulu. Tapi perkataan dan tulisannya bermanfaat untuk umat sampai hari kiamat. Semoga Allah merahmati Kiai Haji Zaiduddin MZ. Yeah memuliakan beliau di sana. Dan kita akan terus berjuang untuk menegakkan agama di negeri ini sampai negeri ini menjadi NKRI yang baldatun toyibatun wa rabbun Yang haram diberhentikan ya. Minuman keras gak ada disuruh. Eh, bukan diberhentikan, yang haram dijauhi. Gak ada suruh berhentilah kau minuman keras gak ada. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kau dekati sholat kalau kau lagi mabuk. Ayat mabuk ini yang terakhir surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Apa ujung ayat? Fajatanibu hindarkan olehmu akan mabuk itu. Jauhi. La'allakum tuflihun. Kamu akan sukses dunia akhirat. Jadi yang haram bukan disuruh berhentikan, suruh jauhi. Artinya orang Islam tidak boleh mengerjakan yang haram. Dan apa yang dijanjikan Allah kalau kita menjauhi yang haram? Kita udah kepingin melakukan yang haram, tiba-tiba kita batalkan karena takut dengan Allah. Allah beri janji yang hebat untuk kita. In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum jika kamu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar kabair yang dilarang oleh Allah kamu mengerjakannya ada berapa dosa besar dosa itu ada dua satu kabair dosa besar satu sayyiat dosa kecil itu yang membagi Allah di Quran Imam Ibnu Hajar menulis Ibnu Hajar rahimahullah taala menulis dalam satu kitabnya Al-Kabair kumpulan dosa-dosa besar seribu dosa besar la ilaha illallah seribu sayang kitab ini belum diterjemah saya sibuk mengajar saya kalau saya tidak sibuk ada duduk di pesantren saya nggak sibuk saya kepingin menerjemahkan kitab-kitab tua ini supaya orang-orang awam ini bisa tahu Minimal ya seribu dosa seribunya aja lah dengan dalilnya. Gak usah dengan sarohnya kan tebel. Seribu dosa besar. Jenis-jenis ini, ini, ini, ini, ini, ini seribu. Kasih hadisnya satu-satu aja udah selesai. Tapi belum sempat. Dosa yang paling besar musyrik. Mensyarikatkan Allah. Jangan coba-coba. Yang kedua durhaka sama ibu. Meninggalkan sholat nomor dua. Meninggalkan sholat. Sekali meninggalkan sholat dengan sengaja namanya ditulis di pintu neraka. Dan dia harus diam di sana satu hukum 83 tahun di sana. Kecuali dia tobat dan mengganti sholat yang tinggal itu. Sepakat empat madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Mambali mengatakan sholat yang tinggal di masa lalu sengaja atau tidak sengaja wajib diganti, wajib dikodok, diganti. Yang ketiga meninggalkan sholat. Yang keempat dosa besar itu durhaka kepada dua ibu bapak. Semua dosa dibalas di akhirat. Khusus durhaka dibalas di dunia dan akhirat. Orang durhaka di dunia dibikin hidupnya melarat, susah, stres, dikubur sengsara, di akhirat masuk neraka. Semua dosa dibalas di akhirat, tapi durhaka dibalas di dunia sampai ke akhirat. Durhaka. Yang kelima makan riba. Makan riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Yang keenam membunuh orang tanpa hak. Yang ketujuh berzina. Yang kedelapan minum minuman keras, minum khamar. Yang ke seribu, ah, yang ke seribu, ada orang lagi ngerokok, benci kali saya sama rokok. Ngerokok, tangan kiri lagi nggak baca bismillah lagi. Lewat semut, lewat semut di atas meja. Cenut, dibunuhnya semut pakai rokok. Itu dosa besar yang ke seribu. Tidak ada hak makhluk menyiksa dan membunuh hewan dengan api. Yang berhak membunuh makhluk dengan api hanya Allah. Kalau kau hindarkan dirimu dari dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Pertama, kamu kalau menghindarkan diri dari dosa besar, kamu diberi pahala. Karena meninggalkan yang haram ber berpahala. Yang kedua, bonus nukafir angkum sayiatikum dosa-dosa kecilmu sayiat dosa-dosa kecilmu bersih hapus semua uh mungkin dosa kecil kita ada sebesar gunung salak congking besarnya tapi sekali kita menghindarkan diri dari dosa besar dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah ada satu orang laki-laki nginap di hotel jam 2 malam hidup bel ting tong ting tong dia heran jam 2 malam kok ada orang ngebel nih sekali dibuka ada perempuan ya Allah bajunya robek-robek robek di ketek robek di pusar robek di paha semua robek di dada suaranya mendesah pula mas saya boleh tidur sini mas gratis aja mas asal bisa tidur sampai besok siang deh ngantuk banget diam laki-laki ini Sekalian dipakai juga nggak apa-apa mas, gratis. Sekedar ongkos saja pulang besok. Ya ya masuklah masuk. Ya tutup pintu. Tiba-tiba berpikir laki-laki ini. Aduh, kalau aku buat zina ini, hancurlah ibadah sholatku, puasaku, umrohku, hajiku. Seluruh ibadahku terbakar, hangus selama 70 tahun. Sedangkan umurku belum 70 tahun. Dia bilang sama perempuan tuh maaf neng, nggak jadi deh. No gitu nggak nah, nah, ini duit. Kamu buka kamar sendiri. Ini untuk ongkos kamu saya sedekah aja sana. Malam ini jangan kamu berzina. Pahalanya untuk saya. Tutup pintu. <laughs> nggak jadi berzina. Detik itu Allah ampunkan dosa-dosa kecilnya dan Allah beri pahala besar kepadanya. Wanudhilkum jannat dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah torikotnya orang-orang takwa. Wa qismatul aizzah. Dan destiny, tujuan. Qismah itu tujuan. Tujuan bagi orang-orang yang punya wibawa, keperkasaan. Orang-orang yang berwibawa di mata Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan manusia adalah orang yang istiqomah beramal soleh. Walaupun di, di mulutnya mereka membenci kita, kita rajin ke masjid, sholat, jikir, nggak mau maksiat, baca Quran, tahajud. Di kampung itu nggak mau berjudi. Orang-orang yang bandit-bandit di kampung itu mah kita benci. Kalau kita lewat ke masjid, dia begini tuh. Itu ditulis di Quran. Innalladzina mujrimu Innalladzina mujrimun Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kalau melihat orang-orang soleh, orang-orang yang beramal soleh, mereka marah, benci, jijik. Saya baca ayatnya. Biar nampak Innaladina ajramu kanu minaladina amanu yathakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, bergemlimang maksiat, penjudi, pemabuk, pezina, homosek, lesbian, tukang makan riba, koruptor, maling, apalah kanu minalladzina amanu yathakun. Mereka itu kalau melihat orang Islam, mereka itu ketawa. <laughs> si tolol lewat katanya. Biasa itu. <laughs> Lagi mabuk ini. <laughs> Hidup ini adalah kebahagiaan. I love you baby. <laughs> lewat orang tik tik si, si tolol lewat tuh jengkang jengking sholat jengkang jengking pikirnya masuk surga dia ketawa orang-orang maksiat itu lihat kita beribadah lihat kita beriman maka nggak usah heran di Twitter di Facebook di media sosial kiai-kiai dimaki-maki, oh biasa. Pelacur berani memaki kiai, tukang kawin kau, tukang kawin kau. Dia sendiri tukang zina. Bagaimana sih? Contoh loyo sekali kau nggak tahu diri. Nantilah kau mati baru kau tahu rasanya. Nikmatnya malam pertama di dalam kubur bagi orang-orang durhaka itu. Dan kita orang beriman yang mati-matian menghindarkan diri dari maksiat. Semoga Allah bantu kita. Kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa pada malam pertama di dalam kubur. Lebih syahdu dari malam pertama pengantin baru. Wa idang wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman yang beragama, yang beramal soleh datang kekumpulan orang-orang maksiat, mereka mencibir. Ada orang lagi mabuk-mabuk kita datang. Assalamualaikum, apa kabar ini anak-anak? Jangan mabuk. Mereka gini. Diejeknya kita. Orang yang lagi berjudi, udah tiga hari nggak pulang, nggak mandi lagi. Kalau penjudi itu ciri-cirinya kusut masai jarang mandi penjudi kalau pezina oh necis harum rambut pun limis umur udah 70 ah dicurigai pezina tapi kalau nggak mandi-mandi rambut kusut <laughs> pulang jarak ini penjudi <laughs> bisa kelihatan udah tiga hari main judi nggak pulang-pulang anak nggak dilihat istri nggak dilihat lewat orang ke masjid dia bilang apa hei Kirim salam sama Tuhan ya. Memang tak tahu diri, udah dicerita di Quran, surah al mutafifin Kita nggak usah kecil hati. Memang begitu sampai kiamat. Jangan cok sok kita mau merubah dia. Kita jawab di medsos, hmm, dia nggak akan mau berubah sampai mati. Wa idang kolabu ila ahlihim kolabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada kawan-kawannya, lupa diri. Main judi di pinggir kali, pinggir kali di bawah pohon jam bambu, cepat. Dari duduk bagus sampai duduk miring, sampai nggak nggak pulang-pulang. Ada kawan saya dulu penjudi, sambil mabuk juga. Tiga hari nggak pulang-pulang main judi di pinggir kali, di bawah pohon bambu. Datang biniknya, Mas, pulang lama nah, kamu kutampar kau nanti pulang jangan ganggu saya main judi seminggu kemudian istrinya datang mas anak kita mati mas barulah dia pulang mati mati mati mas oh ya udah kita kubur aja deh tiga hari kemudian lupa diri wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun Orang-orang yang pelaku maksiat kalau lewat orang beriman pakai jubah, pakai serban, pergi ke masjid, dia bilang apa? inilah aliran sesat itu. Uh, aliran sesat. Orang mau ke masjid dibilangnya aliran sesat. Dia main judi mabok berhari-hari Gak tahu diri dia bilang yang ke masjid hati-hati ini aliran sesat nih aliran sesat. ini aliran sesat nih orang ke masjid lima waktu dibilangnya sesat saya pernah di Sumatera Barat dakwah tiga hari. Iktikaf di satu masjid. Habis subuh kami jalan dakwah jumpa-jumpa orang itu. Pulang dari jumpa orang mau ke masjid lagi. Kayak jubah serban begini kami. Di seberang sana jalannya nggak berapa besar. Seberang sana ada tiga empat orang pakai celana pendek laki-laki ngiring anjing. Mengiring anjing, ada yang megang empat anjing, tiga anjing gitu, dikit-dikit. Anjing itu rupanya kalau nggak digiring stres. Jadi harus digiring. Saya lihat gitu, astagfirullah, bapak-bapak tua ini habis subuh giring anjing dalam hati saya, astagfirullahalazim. Tiba-tiba dia bilang apa? Hati-hati kok aliran sesat. <laughs> Uh, waduh. Dibilangnya saya aliran sesat. Hati-hati kok ikolah di aliran sesat Enggak tahan juga, saya masih muda. Saya jawab anan sase wa anan sase. Subuh tidak sebayang wa an mengiri anjing pulau. Eh dapetnya bekecek orang mak. <laughs> Kau yang sesat aku bilang. Udah nggak sembahyang subuh, giring anjing lagi kau. Eh bisa pula dia bahasa kita katanya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Kami Allah tidak mengutus mereka untuk jadi penilai-penilai kamu orang beriman. Nggak usah dengarkan mereka. Apa dia bilang? Allah yang menilai kita Allah dan Rasulnya. Yang menjaga kita Allah dan Rasulnya. Nah, nanti di hari kiamat baru gantian. Fal yauma fal yauma alladzina amanu minal kuffari yathakun. Hari ini setelah kiamat, di hari kiamat nanti gantian orang beriman mentertawakan mereka. <laughs> Itulah dulu kau udah dibilangi tobat, nah, baru kau tahu sekarang. Baru kau tahu terbalik. Alal iki yang zurun. Orang-orang beriman akan diletakkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka melihat di bawah sana orang-orang berdosa dihinakan Allah Subhanahu wa taala. thawwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir yang dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sadar Apakah orang-orang kafir sadar? Enggak. Takut dengar ceramah ini takut, tambah benci. Apa dia bilang? percaya sama ramalan-ramalan. Kayak pernah pergi ke sana saja, itu ramalan. Bagaimana kita mau memberi hidayah sama orang seperti ini? ya di mayyasha, Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada mereka. Sampai sinilah dulu udah habis waktu kita. Ini kitab ini tipis aslinya. sejari kelingking aja. Tapi saya rasa 27 tahun enggak tamat <laughs> ini. Kalau saya mati, lencari guru lain untuk meneruskan kitab ini. Insyaallah ya. Silakan yang mau bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini masalah takwa Ustaz, masalah sedikit masalah uh, akikah. Nah, pertama pertanyaannya adalah akikah itu apakah satu kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya? Sementara orang tua misalnya tidak mampu, apakah si anak itu wajib mengakikahkan dirinya? Nah, terus kedua, si, yang diakikah ini ternyata meninggal. Dia lupa, boleh nggak anaknya mengakikahkan bapaknya atau kakaknya atau orang tuanya. Terima kasih. Teman Hakikah ini tidak wajib sunat. Hakikah tidak wajib sunat. Rasul suka menyebutnya nasikah. Rasul nggak suka menyebutnya akikah karena mirip dengan kata ukuk durhaka. Jadi Nabi memilihnya kata nasikah. Hukumnya sunat. Kesunatannya itu dipikulkan ke pundak bapaknya. Bukan orang tua bapak. Kalau bapak nggak ada kakeknya. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Turun temurun. Ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, bapak beliau sudah wafat. Beliau dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad selama enam tahun. Maka beliau tidak jumpa orang tua. Setelah umur enam tahun diambil pulang, dikembalikan, dibawa oleh ibunda Aminah pergi ke Medina karena Ibu Aminah ini asalnya dari Bani Najjar di Medina. Dikenalkanlah sama pamannya ini pamanmu ini bibimu ini sepupumu dikenalkan. Jadi sunnahnya anak kita itu umur 6 tahun sudah kita kenalkan dengan saudara-saudara. Ini Pak Demu, ini Pak Limu. Belum sholat, sholat umur 7 tahun. Nomor satu silaturahim. Ini pamanmu, ini bibimu, ini bim segala macam. Sudah di perjalanan pulang 120 km lebih dari Medina, ibunya wafat. Ibunda Aminah wafat. Rasulullah pulang dari perjalanan umur 6 tahun, bayangin menempuh perjalanan 521 km. Kuat Rasulullah itu. Pulang-pulang udah nggak ada ayah ibu. Diterima oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengakekahkan Rasulullah ketika Rasulullah umur 8 tahun. Cuman akekah jahiliyah berbeda ya dengan akekah zaman Rasul. Nanti Rasulullah perbaiki. Akikah jahiliyah itu kambingnya dipotong, darahnya ditampung. Kemudian dagingnya dibuang ke gunung untuk makanan dewa-dewa nggak boleh dimakan sampai busuk, sampai habis sendiri. Sedangkan darahnya ini nanti kepala bayinya dicukur dan dicuci pakai darah kambing itu. Oleh Rasulullah ditukar. Kambing dipotong, darahnya ditanam, dagingnya dimasak lezat-lezat dibagi sama tetangga kepalanya dicukur rambutnya ditimbang dengan emas atau perak seberat rambutnya itu perak atau emasnya disedekahkan kepada fakir miskin. Belakangan Rasulullah tukar, tapi Rasulullah diakekakan kakek beliau umur 8 tahun. Ketika Nabi dilantik jadi Nabi, umur 40 tahun, Rasulullah mengakekahkan diri beliau sendiri. Ini ditulis dalam banyak kitab fikih Imam Syafi'i. Ya dalam muharrarnya Imam Ramli dalam dalam tak, Syekh Taqiyuddin Kifayatul Akhyar, Rawdatul Thalibin banyak kitab-kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi kita mesti tahu mengakekahkan diri sendiri karena Rasulullah tahu bapak beliau belum mengakekahkan diri. Jadi utang ibu bapak itu tanggungan anak. Walaupun sunat, ya sunat juga dibayar. Kalau wajib, maka wajiblah dibayar. Kalau bapak kita nazar, kalau lakulah rumah kita di Pondok Indah nak 10 miliar. Bapak mau puasa seminggu, laku. Tapi bapak sudah mati. Maka wajiblah anaknya dan istri si mati itu mengganti puasa seminggu dengan puasa. Wajib, karena itu nazar. Tapi kalau dia bilang, nak, bapak nggak puasa, nak sakit, nak. Bulan Ramadan ini sakit, Nanti kalau bapak sembuh bapak ganti. Tiba-tiba 10 hari Ramadan dia sakit terus meninggal dunia. Maka wajiblah anak-anaknya dan ahli warisnya dan istrinya mengganti puasa Ramadan bapaknya dengan membayar fidyah. Tidak dibayar dengan puasa. Rasulullah mengakikahkan diri beliau ketika umur 40. Saya pun saya tanya bapak saya, dulu waktu saya lahir Bapak mengakekakan saya. Bapak saya dulu orang kaya. Direktur Perkebunan PTP, PTPN, PT Perkebunan Negara waktu itu. Direktur Pembelian Barang dan ahli perkapalan. Jadi dia tanda tangan kapal itu baru boleh jalan kalau dia sudah tanda tangan. Kaya sekali. Kata bibi saya kaya. Ibu saya tidak cerita, tapi bibi saya cerita. Satu laci itu duit semua. Jadi saya tanya lah, Dulu papi waktu saya lahir di kan nggak? Apa saya bilang kau anak laki-laki pertama? pestakan besar-besaran. Semua kawan kantor ku datang. Ku undang datang makan semua. I, <laughs> kan tidak. Bapak saya bilang Akeka itu apa sih? Dia sekolah Belanda nggak tahu di Akeka. itu potong kambing. Oh, ada kari kambing banyak waktu kau lahir pesta ada sambal udang kari kambing bukan kari kambing itu disembelih dua ekor atau dibeli dibeli oh ya sudah sudah kenapa sih nggak nggak apa-apa akhirnya saya kumpul duit dapat duit beli dua ekor kambing <laughs> akekah saya akekah udah umur 30 nggak salah saya ketika saya mau naik haji jalan darat saya buat akekah bibi istri saya kebetulan hadir hari ini Beliau ikut mengupah-upahnya itu karena saya mau pergi jalan darat waktu itu. Jadi saya akikah setelah besar. Anak saya Nafisa, akikah saya pakai negeri, saya kumpul pakai celengan. <laughs> Setiap hari saya bilang sama Nafisa nih masukkan duit. Anak saya nanya, masih kecil, apa ini bu ya? Celengan duit, simpen. Ini untuk akikah kamu nak. Untuk akikah kamu, simpen. Terkumpul duit. Dia udah besar, udah umur 6 tahun lah potong kambing satu ekor akekah anak saya Nafisa kambingnya di samping rumah dia lihat itu kambing kambing akekahmu Muna kamu akekah sayang sudah lahir adiknya adiknya lagi saya bilang wah ini adik mau diakekah kan nih duit sudah banyak sudah udah kerja bagus di swasta sudah nambah lah pakai negeri nggak banyak sih saya kerja di LP3I duit banyak saya bilang wah beli kambing telepon kawan beli kambing kambing taruh di sebelah Besok kita akikah. Anak saya Nafisa bilang apa? Buya, kan belum nyelengi duit katanya. Kok adik Fatima akikah duitnya belum dicelengi? Saya perlu anak saya. Dulu bapakmu miskin. Nah. Main celeng-celeng karena miskin. Sekarang bapakmu ada duit, nggak perlu simpen-simpen. Dalam hati saya kalau nggak saya jelaskan bisa berubah syariat Islam ini. Nanti anak saya bilang akikah itu harus nyeleng punya saya ulama cek ngeleng harus dijelaskan anak saya dua-dua sudah saya akekahkan saya mengakekahkan diri umur 30 Rasulullah umur 40 diulanginya lagi akekah yang dibuat kakek beliau istri saya bulan ini baru akekah kemarin baru ngomong awak belum akekah oh akekah akekah akekah Insya Allah walaupun sunat bayarlah senang bapak kita dikubur daripada beli handphone baru baguslah beli kambing untuk akekah yang lain baik sebelum dilanjutkan kita bersolawat kepada baginda Rasul dan silakan kepada ikhwah yang akan berinfak kami berikan kesempatan untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك سلام insya untuk akhwat barangkali ada akhwat yang mau bertanya silakan untuk ditulis saja nanti insya Allah diambil diserahkan ke Ustaz Anin silakan akhwat atau umat ibu-ibu yang mau bertanya bisa ditulis di kertas nanti terakhir silakan dari akhwat sekarang masih ada dua pertanyaan dari bapak-bapak atau dari ikhwan silakan dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, yang mau ditanyakan tentang penguburan hari-hari bayi yang baru lahir Ustadz apakah yang ada di masyarakat itu sudah sesuai dengan sunnah atau bagaimana menurut Islam yang sesuai dengan sunnah itu sendiri Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Imam Syafi'i rahimahullah taala memfatwakan tentu berdasar hadis-hadis boleh dibaca dalam kitab khotib serba ini mengatakan itu al-mashi hari-hari bahasa Arabnya al-mashi juz'un min jasadil janin sebagian daripada bagiannya jenak, janin, bagian dari bagiannya janin. Oleh karena itu dia haram dipakai untuk kosmetik. Diambil itu uri-uri jadikan kosmetik haram. Sebab itu bagian daripada janin. Kalau bagian daripada janin wajib hukumnya dikuburkan. Wajib hukumnya dikuburkan. Tapi tidak disolatkan. Lain kalau manusia dewasa dimakan harimau atau dimakan buaya tersisa jarinya, telunjuk aja sebiji. Orangnya hilang udah dimakan buaya yang dapat jarinya, maka jarinya di dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Ini yang dapat. Tapi kalau janin itu almasi hari-hari ditanam saja. Nah, bagaimana menanamnya? Dibungkus tanam. Sudah saya ah, inilah inilah pentingnya kita itu cross check jangan sangka jelek dengan amalan orang saya kan besar di kampung orang Jawa di kampung saya itu perkebunan dulu di Setiabudi Medan sekarang jadi daerah, daerah elit dulu perkebunan itu yang orang tidak Jawa saya sendiri orang Melayu bapak saya dengan saya lah ibu saya anak Cina orang Cina yang lain orang Jawa sehingga saya pandai bahasa Jawa mereka itu kalau ada ari-ari ditanam di depan rumah pakai pakai uh, kendi dari tanah. Ini supaya terhormat. Menghormati janin, menghormati almasi boleh karena itu jus juzun min jasali janin sebagian daripada janin dihormati. Orang Jawa menghormatinya pakai kendi. Kemudian ditanam di depan rumah. Kemudian dipasang lampu. Di atas kuburan itu dia pasang lampu orang yang sangka jelek ini banyak sekali nih kawan-kawan kita yang yang dari kelompok yang sanalah kita paham lah radio rojak dan kawan-kawan lah mereka mengatakan apa wah ini musrik lah inilah jahil lah macam-macam makanya nanya dulu saya saya tanya Pak Le Iko apa sing ditandur dengan ngarep omahku hari-hari ini anakku oh ini apa yang ditanam? hari-hari anak saya. Oh, kenapa harus ditaruh lampu? Biar jangan dibongkar anjing malam. Anjing dengan di kampung itu yang banyak biawak, itu lidah perciumannya tajam. Kalau kita tanam hari-hari kan nggak dalam. Kalau kuburan kan 2 meter dalamnya. Kalau hari-hari kan paling sejengkal dua jengkal aja. Itu kecium sama biawak. Baunya itu tercium sama anjing, dibongkar, dimakan sama anjing sama biawak. Supaya jangan dibongkar anjing atau biawak atau binatang malam, selain ditaruh dalam kendi ditanam, di atasnya ditaruh lampu. Anjing nggak berani ada lampu ada api. Biawak nggak berani ada api. Sampai nanti kira-kira sudah hilang baunya, lampunya dimatikan. Di mana siriknya? Di mana salahnya yang dibuat mereka? Bukankah orang beriman itu bersaudara, betul? Tabayun dong, tanya dong. Saya sejak kecil dididik cara Wahabi. Tidak kunut subuh 18 tahun. Tapi guru-guru saya beradab. Kalau ada hal-hal yang seperti itu tanya aja supaya kita tidak sangka jelek. Satu hari saya tinggal di Mekah tahun 96. Banyak sekali orang India mencuci kain kapan, dijemur di samping-samping Ka'bah itu. Dulu masih sepi, masih sepi kan. Dijemur nanti udah kering, digulung, dibawa ke India. Orang Indonesia, guru saya, salah satu guru saya mengatakan banyak yang musyrik di Mekah. Menjemur kain kapan, supaya kain kapannya nanti kalau dipakai udah dimandiin air zam-zam nanti kalau dikubur malaikat mungkar nakir nggak berani nanya jahil itu pengajian guru saya salah satu guru saya semoga Allah mengampunilah dosa guru saya itu saya sampai di Mekah saya tanya kalian ini orang India India ha, kalian bahasa apa Inggris kami jajahan Inggris oke okay. terus saya tanya why should you wash this clothes white clothes and then you dry it in here and then you fold it and you bring it to your country. Is it for kapan? Apa ini untuk kain kafan? Dilihatnya saya gitu. Ya Allah, nangis dia. Kami orang India banyaknya ulama kami. Kami ber, berilmu juga di negeri kami ngaji juga kami. We know everything about that. Jangan kau salah sangka. You don't have to shoot me like this. Dia bilang apa? Ini kain kapan, bukan kain kapan, ini kain putih. Kami cuci dengan air zam-zam, kami jemur. Karena kami orang India dilarang bawa air zam-zam oleh pemerintah India. Kalau bawa air zam-zam sampai di airport dibuang itu semua. Keselokan. Dan terbukti waktu saya ke India musim haji, memang yang nyeludup-nyeludupkan air itu dibuang semua di airport. Maka kami bawa oleh-oleh sama orang kampung kami nggak bisa bawa zam-zam. Yang kami bawa kain ini. Nanti sampai rumah dipotong kecil-kecil setiap orang datang kasih sepotong. Ini nanti direndamkan ke dalam air putih, direndam, air rendamannya itulah diminum, air rendaman zam-zam. Langsung saya bilang, aduh I'm sorry my brother, I'm sorry please forgive me. I don't understand about this, please forgive me. Maafkan saya. Enggak apa-apa supaya kau tahu aja. Saya nangis waktu itu, ya Allah. Kok sepat lah manusia ini menuduh musyrik. Sedih orang India, nggak boleh bayar samsat. Karena ada kejadian orang Hindu yang datang ke rumah haji minta berkat lah diambil air zam-zam diminum mati pula sehingga jadi isu lah air zam-zam itu beracun saya ingatkan itu Hati-hati kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Apalagi ulama. Ulama yang mengatakan begini-begini kita caci-caci. Nanti nggak tahan kita jumpa dengan dia di hari kiamat. Dituntut oleh ulama-ulama kita. Kita bilang sesat, sesat, sesat. Padahal kita yang jahil. Sudahlah, diam aja. Kalau nggak senang datangi aja. Saya saya datangi. Saya tanya, Itu pertanyaan pertama tadi. Yang kedua apa tadi habis? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita mengganti nama apa perlu akekah lagi? Akekah bukan karena memberi nama. Akekah karena bersyukur lahirnya seorang anak. Dua ekor kambing untuk laki-laki, anak laki-laki. Satu ekor kambing untuk anak perempuan. Boleh kongsi tujuh anak perempuan satu sapi. Kebetulan di desa ini ada tujuh anak perempuan lahir. Bapak-bapaknya bisa kongsi beli satu sapi boleh. Dalam kifatul akhir boleh. Karena dia disetarakan dengan korban. Ah. Bukan karena memberi nama memotong akikah ini. Karena lahir. Jadi kalau ganti nama ganti saja. Rasulullah itu nanya siapa namamu? Dia bilang apa? Duka cita. Masmuk, siapa namamu? huzun, duka cita. Kata Nabi, lah, saat namamu berbahagia. Ditukar, namamu bukan sengsara, bukan kesedihan bukan, namamu bahagia saat. Jadi Nabi langsung tukar saat itu juga. Tidak ada upacara-upacara potong kambing. Tapi kalau Anda mau menukarnya dengan bersedekah, tidak dilarang bersedekah. Saudara-saudara, nama saya jelek. Nama saya Petot Malu saya dipanggil insinyur Petot, nggak enak saya rasa. Jadi saya mau tukar menjadi Muhammad Zakaria. Maka saya undang kawan-kawan mulai besok jangan lagi panggil Petot ya. Kan udah kebiasaan 30 tahun. Nah supaya kalian ingat nih lah makan makanan enak-enak. Supaya kalian ingat bahwa nama saya Muhammad Zakaria bukan Petot. Boleh tidaklah salah. Sedekah kok bid'ah mana ada sedekah bid'ah. Sedekah ya berpahala. Sirron wa'alaniyah baik sembunyi, baik terang-terangan, kalau sedekah pasti berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat yang baik sengaja maupun tidak sengaja ditinggalkan wajib diganti? Iya, diganti. Nabi Muhammad ketiduran aja diganti nggak sengaja, apalagi sengaja. Nabi Muhammad pernah men sengaja meninggalkan sholat, pernah, tapi sholat sunat. Kalau Nabi meninggalkan sholat wajib, rusaklah agama. Bisa murtad kita. Nabi meninggalkan sholat wajib dua kali. Ketiduran waktu subuh diganti waktu duha. Dan hadisnya pun bunyinya kodok Lihat hadis Bukhari Muslim. Falamma kodos sholat. Setelah Nabi mengkodok sholatnya. Fakola Rasulullah SAW Nabi bersabda. Man nasiyah angkum. Au man nasiyah angkum anis sholat aw raqada ankum anis shalah falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik siapa yang lupa sembahyang atau lalai daripada sholat wajiblah dia mengerjakan sholat yang dilupakan dan dilalaikannya itu ketika dia sadar dari lalai dan lupanya fa innallaha yaqulu aqimi sholata li karena Allah berfirman tegakkanlah sholat untuk mengingat aku tidak ada benda atasnya la kafarata laha illa dzalik Nabi pernah mengkodok sholat asar maghrib menjadi sholat bersama dengan sholat isya waktu perang paret perang hondak tidak sengaja yang satu sibuk perang yang satu sibuk tertidur tertidur yang satu tapi pernah Nabi meninggalkan sholat sunat dengan sengaja dan Nabi mengkodonya hadis Bukhari juga Bukhari Muslim Rasulullah pulang dari masjid habis sholat asar. Nabi sholat dua rakaat sunat setelah asar. Di rumah Umi Salamah, Umi Salamah heran. Nah, ada sholatul jadidah, apa ini sholat baru? Kata Rasulullah, tidak ada qabliyah zuhri. Ini sholat sebelum zuhur. Tadi aku sibuk bagi jakat, Bagi jakat kan hukumnya wajib. Saya dulu kan bagi jakat, saya tidak sholat qabliyah zuhur. Setelah selesai bagi jakat. Sekarang saya pulang habis asar, saya kodo sholat qobliyah zuhur saya tadi. Pasti sengaja dong, sengaja nggak? Sengaja karena mau bagi zakat ditinggalkan sholat qobliyah zuhurnya diganti Nabi. Seorang sahabat, ini sunnah takririah. Seorang sahabat sholat subuh bersama Nabi, tiba-tiba Nabi selesai sholat, Nabi balik belakang. Ada seorang sahabat berdiri sholat lagi dua rakaat. Dipanggil Nabi selesai sholat sini. Kamu tadi sholat apa? Sholat Qobliyah Subuh ya Rasul. Saya tadi masbuk ketinggalan. Saya tidak sempat sholat Qobliyah Subuh. Selesai subuh ini saya ganti Qobliyah Subuhnya. Nabi diam. Berarti sunnah takririyah. Sunat mengganti sholat yang tinggal. Apakah sengaja atau tidak? Apakah sholat itu sunat atau sholat wajib? Bahkan ada lain lagi barang siapa tertidur di malam hari belum sempat mengerjakan hizib-hizibnya hendaklah dia menggantinya di siang hari. Dan barang siapa yang mewirid-wiridkan amalnya di waktu siang tak sempat membuatnya hendaklah dia menggantinya di malam hari. Itu hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi begitu kira-kira. Kita ganti ya. Bagaimana cara gantinya? Kalau baru langsung aja Tadi subuh nggak sholat nih, bangun-bangun jam 9 Mandi wudhu, sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Di waktu duha, apa namanya? Kodoan, ganti. Nggak mesti nunggu besok subuh, nggak mesti. Tapi kalau tinggalnya lama, Ustadz, saya dulu lima tahun nggak pernah sholat. Kalaupun sholat ya sekali-sekali lah. Setelah lima tahun saya ngaji, sekarang saya tobat, nggak pernah lagi tinggal sholat. Bagaimana nasib sholat saya yang lima tahun dulu? Ya kau ganti. Bagaimana caranya? Double. Habis johor, johor lagi. Habis asar, asar lagi. Habis maghrib, maghrib lagi. Lima tahun lunas. Lima tahun lunas. Lah belum lunas mati. Ya nanti Allah ampuni. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Allah akan memberikan apa yang sudah dia usahakan. Usaha mengganti, belum lunas mati. Allah bilang udahlah lunas, lunas anumerta namanya. <laughs> lunas anumerta. Eh, ini ayat Quran ya. Ayat Quran ini. Lunas anumerta. Al-Baqarah 261 itu. La ikalahum nasibum mimma kasab. Ini Al-Baqarah 201. Terakhir, Buya bagaimana mengelola rasa sabar ketika diberi sakit? Oh, harus tahu anugerah apa yang Allah sediakan waktu sakit untuk kita. Rasul bilang, barang siapa sakit sehari semalam dan dia sabar berserah diri pada Allah, seluruh dosanya diampuni Allah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah, kalau kita sakit nggak usah sedih, Justru sahabat-sahabat Nabi dulu kalau setahun atau dua tahun nggak sakit mereka nangis-nangis Ya Allah kok nggak sakit-sakit Kenapa ini Sebab sakit itu kifarat dosa Mencuci bersih seluruh dosa Barang siapa sakit sehari semalam Dia serahkan dirinya kepada Allah dan dia sabar Seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kuku diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Apa susahnya Justru kalau sakit itu kita harusnya senang Penghampunan dosa Mau sembuh Oh mau sembuh kata Rasul Wadawu mardokum bis sodako Obati penyakit diantara kamu dengan bersedekah Jadi kalau mau sembuh sakit sedekah Orang-orang Jawa dulu adatnya udah begitu Sakit anaknya seminggu nggak sembuh, dua minggu nggak sembuh. Ibunya masak nasi, pakai urap, rebus telur, dibelah lapan. Saya bingung belah lapan gimana caranya? Saya coba-coba pakai pisau pecah nggak bisa. Saya tanya, dulu saya memang belajar. Bi, wingi kok sampean among-among anaknya kok iso untuk ikut di belah wolu telur di belah lapan kok iso aku tak coba-coba pecah kabeh orang iso dia bilang belahnya pakai benang mas <laughs> umlahnya pakai benang mau oh, dapat ilmu belah telur pakai benang supaya bisa dibelah lapan orang dulu miskin digoreng ikan asin yang kecil-kecil itu kresek digoreng pakai tepung jagung dimasak dipanggil lah eh Pak Ican, Wakimen, Bejo, Tengku Julkarnen Rene Rene kabeh Rene lari-lari cuci kaki bodoh semua jagong jagong bibi iki ngundang konco-konco anakku Pak Ijo lantaran Pak Ijo gering rong minggu rong mari-mari lah saiki bibi mau among-amongan panganan kalau mulai dongak no Pak Ijo anakku konco-koncon koncon iku men ndak mari nggih nggih ambil kapur kaca teh opi lari-lari makan satu bungkus bapak ibu nenek makan semua oh itu bukan adat Jawa itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam obatilah penyakitmu dengan bersedekah jadi jangan anggap remeh sama adat Jawa adat Jawa ini banyak yang sudah diperbaiki dan dimodifikasi oleh wali-wali songo kita aja yang jahil kita jahil nuduh dia pula salah kalau kita yang nggak ngerti oke okay? terima kasih satu lagi terakhir ya satu lagi terakhir mah udah setengah dua belas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, saya, saya menanyakan uh, eh, gimana tanggapannya uh, eh, Ustadz yang mengharamkan demo apalagi terhadap uh, umat umat Islam sekarang ini yang kelihatan begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustadz yang mendalankan mengharamkan demo, demo itu nggak ada tuntunannya dalam Islam, nggak ada dalilnya. Ah, masa nggak ada dalilnya? Waktu Nabi Isa lahir, bapaknya nggak ada. Tapi beliau bukan anak zina, beliau anak nabi. Ibunya di demo sama Bani Israel. Datang Bani Israel sama Maryam. Hei Maryam, kenapa kau berzina? Bapakmu Imam Majid Al-Aqsa, Imran. Pamanmu Nabi Zakaria yang membesarkan kamu. Sepupumu Nabi Yahya. Ibumu wanita soleha. Buyutmu Nabi Harun. Kenapa kau berzina? Ngaku zina sama siapa? Di demo. Siti Maryam di demo. Siti Maryam menunjuk anaknya. Fa'asyarathu. Kira-kira kalau bahasa Jawanya, yang kowe arep ngerti sapa bapake tekonono anak iki. Tekonono anakku iki. Tambah marah demonstran. Mana bisa anak kecil ngomong? Ayo jawab. Tiba-tiba anak itu ngomong, "Ini Abdullah. Aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Atani kitab Allah beri aku sebuah kitab. Waja'alani nabiyya. Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah jadikan aku kemanapun aku datang tempat itu jadi barokah sampai hari kiamat. Demonstrat itu dihadapi, jangan kabur orang datang demo lihat rel kereta api ah jangan begitu dihadapi dijawab jangan bilang nggak ada Sedena Usman di demo berhari-hari akhirnya Sayyidina, Usman Utsman dibacok mati sahabat Nabi di demo Rasulullah di demo Satu hari dalam perang Rasulullah membagi harta rampasan perang. Orang-orang Ansor yang sudah duluan Islam dan membela Rasulullah sejak awal perjuangan Islam di Medina dikasih harta rampasan perang sedikit. Sedangkan orang-orang yang baru masuk Islam diberi harta rampasan perang banyak. Orang-orang Ansor mulai bisik-bisik, kita dapat sedikit ya, karena kita duluan Di belakang Rasulullah dengar. Tiba-tiba satu orang datang menjumpai Rasul. Hei, Muhammad, adillah kamu dalam membagi harta. Rasulullah merah wajahnya. Rasulullah mengatakan apa? Kalau saya tidak adil, siapa lagi di dunia ini yang adil? Di demo Rasul yang bilang tidak. Terus Rasulullah kumpulkan orang-orang Ansar dalam satu kisah itu saya mendengar kamu di belakang saya mencerita-ceritakan bahwa kamu dapat harta rampasan perang sedikit dan kamu tidak senang. Sahabat-sahabat Ansor mengatakan benar ya Rasul. Kami duluan masuk Islam, kami membelamu ketika orang belum ada membelamu. Sekarang kok harta rampasan perang kami dapat sedikit, orang-orang mualaf baru masuk Islam dapat banyak. Kata Rasul mereka dapat banyak karena dapat dua. Pertama harta rampasan perang, kedua dia mualaf, dibujuk hatinya. Kamu dapat satu karena kamu dapat harta rampasan perang saja. Dan yang kedua, saya setelah perang ini, saya akan pulang bersamamu dan berkubur di kotamu. Oke, sekarang saya balik kata Nabi. Biar kamu akan dapat banyak, mereka dapat sedikit. Tetapi setelah perang ini, saya tidak pulang ke kampung halamanmu ke Medina. Saya pulang bersama mereka ke kampung mereka. Wah, oh, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, tidak usah dapat harta." Tidak usah dapat harta. Asal Rasulullah pulang bersama kami. Rasulullah bilang, saya ridho pulang bersama kamu. Maka dalam perjalanan pulang, semua sahabat bersorak-sorak. Alhamdulillah, Rasulullah bersama kita. Alhamdulillah, Rasulullah bersama kita. Alhamdulillah, Rasulullah bersama kita. Siapa bilang Rasulullah nggak pernah di demo? Dalam Islam, pemimpin yang salah boleh diberitahu dalam Islam perang aja ada kok masa demo nggak ada. Perang aja ada. Sayyidina Ali perang lawan Siti Aisyah. Tolha Zubir radhiyallahu Sayyidina Ali perang lawan Muawiyah radhiyallahu Siapa bilang nggak ada? Jangankan demo, perang ada dalam Islam. Nah, alasan mereka Pemimpin tidak boleh ditegur, tidak boleh diprotes. Wajib taat. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Tidak ada tidak ada reserve. 100% harus mutlak. Tapi taat kepada pemimpin ada garisnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk kalau melawan manusia, kalau melawan Allah. Tidak boleh taat sama makhluk kalau melawan Allah. Kalau pemimpinnya salah ya diingatkan. Tidak ada pemimpin paling agung melainkan imam sholat. Betul? Betul? Sholat aja imamnya salah boleh ditegur kok. Kalau salahnya kecil, mengingatkannya belakangan. Dia sholat lupa tahiyat awal. Sholat isya lupa tahiyat awal langsung berdiri, kita diam. Imamnya udah berdiri, diam. Karena tahiyat awal hukumnya sunat selesai salam dia nggak sujud sahwi kita ingatkan tuan imam tadi tuan imam tidak tahiyat awal waduh iya wah salah Allahu Akbar dia sujud sahwi dua kali kita makmumnya ikut tapi diingatkan mengingatkannya setelah selesai sholat karena salahnya sunat kecil kalau salahnya besar sholat insya Allahu Akbar imamnya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja makmumnya ya nggak baca Fatihah nih maka makmumnya ingatkan subhanallah supaya imamnya baca Fatihah ternyata imamnya nggak baca Fatihah disambung mawaddaka rabbuka wa ma qala tegur lagi subhanallah Tiba-tiba dia lanjut lagi. Walal akhiratu khairun. Tangkap tengkuknya, tunjangkan ke pinggir. Sepakkan ke pinggir. Begitu. Paham? Presiden Indonesia ini udah banyak diturunkan. Soekarno diangkat Presiden Soekarno jadi Presiden seumur hidup. Tahun 1966 Pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS di bawah pimpinan Jenderal Nasution. Diperbaiki. Beberapa hari kemudian dibacakan lagi ditolak. Nawaksara namanya. Kemudian Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS. Pak Harto di demo. Menurut Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1, jika Presiden meninggal dunia atau berhenti, Wakil Presiden menjadi Presiden. Maka Pak Harto menulis surat dengan ini saya Presiden Soeharto periode tahun sekian sampai sekian menyatakan berhenti. Jadi Pak Harto bukan diberhentikan, berhenti dengan sendirinya. Otomatis Habibi jadi presiden. Pasal 6 ayat 1. Habibi ditolak pertanggungjawabannya persis kayak Bung Karno. Akhirnya Habibi berhenti. Ditolak. Gus Dur jadi presiden. Gus Dur dituduh korupsi Bulog Gate dengan Brunei Gate yang sampai sekarang tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Nanti mereka yang menuduh itu akan diadili di hari kiamat dengan gusdur. Gusdur berhenti. Diberhentikan oleh MPRS, oleh MPR. Padahal tidak terbukti, belum dibuktikan, belum dibuktikan. Dan saat itu gusdur memberhentikan Kapolri Bimantoro diberhentikan oleh gusdur, Diangkat Khairuddin Ismail Torong nggak mau berhenti. Baru satu-satunya ada Kapolri diberhentikan presiden tidak mau berhenti. Zaman Gus Dur. Biar kalian catat ini semua dalam sejarah. Ini menjadi catatan merah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Begitu ya. Di dalam agama ada dalilnya demo. Siapa bilang nggak ada? Habis. Langsung doa, Ki. Habis, lain kali aja. Tutup doa aja, Ki. Ya, ikuti fanpage-nya Kiai Haji Tengku Zulkarnain, KH Tengku Zulkarnain di Facebook. Di Twitter ada Ustadz Tengkuzul. Silakan di situ boleh berinteraksi juga. Ya. Dakwah ini kan harus dibuat dengan cara apa saja. Muazin dengan azannya, mujahid dengan pedangnya, ulama dengan hujahnya, orang kaya dengan hartanya, dengan apa saja. Kita berjuang untuk agar agama bisa berdiri, bebas diamalkan oleh setiap orang di negeri NKRI tercinta ini. Semoga NKRI ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Abadi sampai hari kiamat. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته